Lanjutkan sekarang Patah Rahman 13 sama dengan Madlin Tapi setelahnya Waw Nah Fathah setelahnya Waw Na Na Nau Kan Karena ada anak yang namanya Nana Nah Nana Na Na Nau Demikian Na Na Nau bawahnya Ayo Taib Istamir Mm -mm. Taib. Wasil. Mm Ewa. E-, ewa. Taib. Ewa. Ewa. Mm Taib. Ewa. Ewa. Mm Tamam. Taib. Dibaca lengkap. Mutasyabihan. Jamian. Taib. Yauma yarawnaha. Ewa. Ewa. Hati-hati jangan sampai timbul kolkolah. Jangan sampai yauma idina. Tidak boleh. Sekarang sekali lagi. Yauma idin khashi'atun. Tayyip Ayo. طيب ايوه اوتي موسى وعيسى jadi tidak semuanya di sini contoh madlin. Karena untuk mengambil daras sebelumnya jadi harus dipadukan antara madlin dengan yang wau dengan ya dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, jadi padukan. Nah. Halaman 15. Jadi kalau murid bacanya dengan lengkap. Bukan judul-judulnya saja tadi. Nah. Jadi baca dengan lengkap satu persatu ini halaman satu persatu satu persatu. Tapi halaman 15 la ma lam yang La lam. Ka ma kam. Nah, bawahnya sama-sama mulai. Ayo. Masya Allah nah. Ya ada lama Kemudian di sini ada mana nah. Lama mana nah. Lama 17 Nah Mana man man Mi ni min Kalau nggak percaya nanti dicoba nanti Seneng biasanya Kita bikin kata-kata yang bikin anak-anak seneng Nah Tulang lagi lagi mana man Jamian mi ni min. Mi ni min. Ayo mulai. Sana san. Ayo. Sini sin. Ayo. Sunu sun. Mm -mm. Anaan. Ayo. Ini in. Mm -mm. Unu un. Taib. Tanafan. Ayo. Ini in. Ayo. Hasbukum, hasbukum. Taib. Cukup. Nah, terlalu banyak nanti waktunya nggak cukup. Nah. Tadi ya sekarang pada halaman 19 kol-kolah ini harus tampak di sini kol-kolahnya. Ako, ako, demikian. Ako, ako. Kembali kol-kolahnya, kol-kolah sebelum di situ langsung timbul kol-kolah. Ako, ako, demikian. Ako, ako. Ako, ako. Ako, ako. Jadi kol-kolah yang kof sama to itu lebih dekat dengan o bahasa Indonesia nya. Tapi kalau bajada dekat dengan e, ab, ad, aj. Tapi kalau yang ko sama to dekat dengan o. Kalau bahasa Arabnya semuanya dekat dengan apa? Fathah. Kalau bahasa Arabnya akrab ilal fath, lebih dekat dengan fathah. Kalau bahasa Indonesia kita mudahkan dari kalau yang qaf sama to dekat dengan o. A, ko, ako. Demikian? a, ako. Baik. Ato Ato Ato Ato Jadi bukan Ato Ake Ato Ate Bukan demikian Nah Dia kau sama To lebih dekat dengan O Sedangkan Bajada Ba Nah Jim sama Dal Dekat dengan E Ab Aje Ade Nah Hakala Baik, bawahnya sama-sama Mulai Ato Ato Baik طيب ايوه تمام hmm. طيب hati-hati tentu melihat sekarang kita ulang sekali lagi jadi memakai nah kaidah apa sini Hah? salafiyah sini kita melihat jadi ada artinya ada artinya semuanya nah kita ulang a ko a ko jamian qalqal jaidan sekali lagi nampak qalqalahnya harus nampak qalqalahnya harus nampak awhirul qalqalah jaidan tampakkan qalqalah dengan jelas nah ma harun jamian ma seterusnya mulai mudhirun mm -mm. tamam diulangi lagi a aba ab ab طيب terus ايوه تمام Hmm. Tamam. Tamam. Kalau kolahnya tampak kan diulang sekali lagi. Kalau kolahnya nampak. Bato syamian. Taib. Tamam. Masya Allah. Tamam. Ewa. Ewa. Nah, sekarang ini usahakan dihafalkan ini. Yang kutub hujat dihafalkan situ kutub bujat majmuah fi qawli kutub bujat qaf ta ba jim dal sudah mafhum ini berikutnya masuk pada halaman 21 nah ataat demikian ada hamusnya ataat demikian at asa as demikian bawahnya mulai Ewa. Tamam. Ewa. hmm, Ewa. Ewa. hati-hati hati sekali lagi jangan sampai keliru dengan kolkolah tidak boleh mutribun, mutribun jamian tidak boleh takaluf mutribun tidak boleh takaluf sedikit aja hamusnya sedikit kalau disukun lebih jelas kalau disukun lebih jelas tapi bawahnya mulai Ewa. Ewa. Hati-hati ya. Sekali lagi, sekali lagi. Dari tadi uskilu yang bagian kedua ini banyak keliru. Banyak baca dengan uskila, utriba. Ya enggak? Diulang sekali lagi dari asa as. Demikian? Asa as. Ewa. Askola. Hmm. Uskilu. Taib. Maskolun. Ewa. Hmm. Muskolun. Hmm. Tamam. ايوه ewa Masya Allah. ما شاء الله Tapi hati-hati sekali lagi jangan sampai jadi on. Harus un, muh, lamun, muh, limun. Nah, mah lamun tidak boleh mah lamun. Nah, muh limun. Nah. Jadi mun nanti. Kemudian yang biasa timbul kokolah, antum melihat sekarang. Yang biasa timbul kokolah, antum melihat zal. Kemudian tak Sebelumnya tak, kemudian zal, zai, kemudian dod, kemudian adha. Yang biasa timbul kokolah itu. Dan ghain. Maka harus hati-hati dari huruf-huruf tadi. Yang pertama tak, yang kedua zal, kemudian zai, kemudian dod, kemudian adha, kemudian ghain. Nah, ini biasa timbul kolkolah padahal bukan kolkolah Padahal bukan kolkolah Nah. Kemudian halaman lain sekarang yang banyak terjadi kesalahan untuk melihat pada halaman 27. Terapkan jangan sampai ada kolkolah. begitu ini kolkolah. Baca tanpa timbul kolkolah. Jangan sampai timbul kolkolah pada kalimat-kalimat ini. Nah, ab kemudian ab al al az al al bukan al tapi al kemudian kamu juga al al kemudian al nah bawahnya mulai hati-hati jangan sampai jadi fadlahu Fanya tipis botnya tebal fadlahu kemudian Hati-hati, fa-nya tipis, tidak boleh fa. Fa, karena setelahnya huruf istilahnya ini harus hati-hati betul. Jangan fadlahu. Nah, karena lam itu tipis, tidak boleh dibaca tebal. Fadlahu, demikian. Terusnya? Taib. Ewa. Taib. Ewa. Banyak dia di jasa faqabab. Bukan bo tapi ba. Faqababtu nian Hati-hati karena kalau setelahnya istilah atau sebelumnya istilah ini akan membuat tebal huruf-huruf yang istifal. Nah, fa fanya tipis nian ya. tu Baik. Ewa. Tamam. Tamam. Aulaina. Istamir. Masya Allah. Istamir. Yaqrimuna. Masyaallah. Ewa. Aulubi. Ewa. Tamam. Ewa. Masya Allah. Maghfiratun. Tayib. -mm. Taib. Tamam. naham, Naam. Afonakum. Taib. Masya Allah. Taib. Tamam. Tamam. Taib. Ewa. Tipis. Sekali lagi. Wasdujir. Amin. Wasdujir. Ewa. استمر ما شاء الله ايوه استمر ايوه طيب ما شاء الله تمام تمام ما شاء الله طيب ايوه hati-hati di sini harus banyak latihan. Jangan sampai timbul kolkolah. Karena mereka biasa mengucapkan ghairil maghdubi padahal bukan kolkolah. Min fadli fi lauhim mahfuz. Ya boleh. Karena bukan kolkolah. Nah. Baik, kita baca sekarang imtihan pada halaman 32. diupayakan imtihan ini diambil orang yang paling mahir dalam satu mahat misalnya diupayakan sehingga murid bisa persiapan dengan baik nah kalau yang uji gurunya sendiri biasanya kurang persiapan tapi kalau yang uji ini langsung nah orang yang paling ditakuti misalnya nah, atau orang yang paling mahir dalam Al-Qur'annya sehingga lebih persiapan tapi kalau terlalu banyak muridnya dan tidak mungkin waktunya khusus tiap hari ada yang demikian ya sudah dilakukan dengan sistem oplos kelas ini jadi ustadz ini yang uji bagian kelas ini hakala kalau seperti ini yang muridnya berapa ini nah mungkin kita 200 lebih kalau saya sendiri yang uji mungkin tiap hari ya, pak imtihan imtihan nggak jadi belajar saya nanti tidak jadi mengajar juga. Setiap hari ada imtihan. Nah. Baik, bicara sama-sama halaman 32 mulai. Masya Allah Taib Tayyib. Taib. Baca lengkap dulu. Libadan sama. Taib. Ewa. Mm Masya Allah. Walahum yustahtabuna. Istamir. ونحن له مسلمون بل أكثرهم لا يعلمون واستمر ما شاء الله فسوف نؤتيه أجرا أيوة بسلام آمنين ما شاء الله إلى يوم يبعثون طيب لهم أجرا حسنا أيوة وما كانوا خالدين أيوة وما جعلناهم جسدا أيوة ما شاء الله ما شاء الله Tayana Sudah selesai jilid ke tiga Masuk jilid keempat ini sudah mulai agak sulit. Hatta yang taman kawak-kawak ini perlu belajar sedikit lagi. Nah. So, Nah. Kita mesti belajar sedikit lagi. Tadi belum ada tasdid, sekarang masuk pada tasdid. Nah, halaman pertama lihat sekarang masuk tasdid. Masuk pada bahasan tasdid. Aja aj aja demikian. Coba saya ulang sekali lagi. Aja aj aja demikian. Sama-sama. Aja aja aja. Ulang sekali lagi. Aja aja aja. Baik. Terusnya bawah mulai. ايوه tamam ayo satu nih jadi yang yang pertama ini bersama-sama aba ab abba abbaba ubiba ibiba latihan situ tulang sekali lagi mulai abba ab ayo abba tamam ayo Ewa. Eh, Ewa. Eh, jadi sekali lagi sekali lagi jadi biar agak bareng nih. Yang disambung cuma ataat saja. Disambung cuma itu aja. Ataat. Nah, sama-sama. Ataat. Setelah itu atta demikian. Atta. Ewa. Attata gitu. Jadi yang disambung cuma yang depan aja. Yang lainnya kalau belum ada sanjungan diam dulu. Nah, coba dari depan. A ba ab. Demikian. Ewa. Tamam. Ewa. Mm -mm. Taib. Ewa. Tamam. Ewa. Ewa. Nah. Ewa. Ewa. Ewa. Tamam. Masya Allah. Ewa. Ewa. Taib. Hmm. Masya Allah. Ewa. Taib. Hmm. -mm. Ewa. Tamam. Ewa. Ewa. Taib. Hmm. -mm. Hasbukum. Taib. Sampai sini ada sini. Nah. Terapkan sekarang pada halaman 3. Terapkan dalam kalimat Nah, langsung dibaca farroha demian. Farroha. Ayo. Ya langsung ini ada fil madi, fil mudhari, fil amr dan fil nahi di situ. Nah, ada nahi. Ya langsung. Nah, fil madi, mudhari, amr dan nahi. Tulang sekali lagi, mulai. Ayo. Taib. Ayo. Tamam. Ayo. Ham. Ayo. Ayo. Taib. Ayo. Taib. Ayo. Mm -mm. Taib. Taib. Keempat sekarang kita terapkan dalam Al-Qur'an Karim. Nah, sama-sama kalau nggak ada judulnya langsung dibaca. Kalau nggak ada judulnya langsung dibaca. Nah, sama-sama mulai. Ewa. Diulang sekali lagi. Ewa. Ewa. Ewa. Hmm. طيب م-م. طيب طيب م-م. طيب ما شاء الله ايوه Masya Allah Masya Allah Diulang sekali, diulang sekali lagi Kalau kalian jelas, mulai Di Bibatoni, jangan di ni, Di bayang tipis, Tanya tebal Di Bibatoni, jamian Bibatoni Taib. Ewa. Ewa. Ewa. Masya Allah. Ewa. Ewa. Amin. Tahina. Masuk pada halaman ke-6 kita masuk pada Al-Ilhar Al-Qamari. Ilhar Qamari. Jadi alifnya dan lam nampak di situ. Alif dan lam nampak ketika bermulaan kalau di tengah alifnya hilang. Tidak terbaca alifnya. al ardo mian al ardo wal ardo wal ardo Nah, jadi hurufnya dibaca semua nanti. Jadi A kemudian wal arda wada'aha lil anami. Sekarang boleh dilakukan. Boleh dilakukan mulai ini boleh dilakukan. Nah, sudah mulai pengenalan ahkam tajwid. Mulai dari sini sudah. Nah. Kemudian dibaca lengkap jadi yang yang bagian ini contoh-contohnya abagi hajjaka wa mah di situ terkumpul dalam satu kalimat abagi hajjaka wa khaffaki kita urutkan di situ contoh-contohnya juga nah. kita ulang al arda yang al arda wal arda wal arda bawahnya sama-sama mulai a tadi dulu yang dalam kurung ini dibaca di, dikasih harakat a semuanya a, dikasih fathah semuanya jadi a Kemudian baru wal ardo wada'aha lil anam dibaca itu. Baik, A demikian. A. Ayo. Wal arda wada'aha lil anami. Mm -mm. Semua di Al-Qur'an itu min tahtiha kecuali satu tempat ini pakai tahtahal anhar. Di surah apa? At-Taubah. Yang lainnya pakai min tahtiha kecuali satu tempat ini pakai tahtaha Masya Allah Ewa Baik Dibaca lengkap dulu Afan dibaca lengkap dulu Tanwin Bicara tanwin Nah Fal jariyati yusron Demikian Fal jariyati yusron Baik Ewa Masya Allah أيوة إذا وقعت الواقعة ما شاء الله والوالدات يرضعن ما شاء الله أيوة تمام والخاشعين والخاشعات ما شاء الله أيوة ذلك الفوز العظيم ما شاء الله ذلك هو الفضل الكبير ما شاء الله Istamir. Dibaca lengkap. Dibaca lengkap sekali lagi. Dhabahan Demian. Ayo. Masya Allah. Tamam. طيب لا يذوقون فيها الموت ايوه قد افلح المؤمنون استمر تجزون عذاب الهون كان على الهدى sudah selesai contoh dari Al-Ibhar Al-Qamari